Kita akan membahas poin yang terakhir di antara usul akidah Salafus Saleh, yaitu di antara dasar akidah Salafus Saleh yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Nawud dalam bukunya Al-Wajiz Iman Haji Salafus Saleh yaitu kewajiban kita untuk mengimani seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara global ataupun secara tafsir terperinci. Begitu juga kita beriman tentang apa kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah sahih apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita tidak menyaksikannya maka kita wajib untuk mengimaninya meskipun apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk akal maka juga hal ini wajib untuk kita imani bersama sehingga kita wajib untuk ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta ya meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berhenti terhadap batasan yang diberikan batasan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita wajib untuk mengimani apa yang datang dari para khulafa ar orang-orang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam permasalahan akidah ataupun dalam permasalahan amalan dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perkataan-perkataan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, secara global dalam poin ini adalah kita wajib untuk meniti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniti jalannya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, baik dalam urusan akidah ataupun dalam urusan amal perbuatan sehari-hari. Inilah merupakan sunnah yang lengkap. Ini merupakan sunnah yang lengkap. Jadi sunnah yang lengkap itu adalah kita mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, melaksanakan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, juga mengimani apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, ya, baik itu dari perkataan, perbuatan atau takrir beliau, ya, dan juga kita mengimani seluruh apa yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga landasan ini para jamaah yang dirahmati Allah merupakan sunnah kamilah, merupakan sunnah yang lengkap, ya, Kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti sunnah kaum khulafa rasyidin yaitu para sahabat? Karena sesungguhnya sunnah mereka adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka kedudukan sunnah para sahabat di sini dalam urusan ya, dalam kita mengikutinya itu sebagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar Abdul Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, sanalana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa wulatul amri min ba'dihi sunanan." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kaum muslimin setelahnya telah memutuskan atau telah memberikan kepada kita sunnah-sunnah. al akhdu biha i'tisam bi kitabillah. Maka untuk mengambilnya itu berarti kita telah berpegang teguh kepada kitab Allah. Wa quwwatan ala dinillah dan menjadi kekuatan atas agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha. Maka tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mengganti atau merubah sunnah tersebut walan nazar fi amrin khalafana dan tidak pula diperkenankan untuk melihat urusan ya yang menyelisihinya. Man ihtada biha fahuwal muhtadi, maka barang siapa yang mengambil petunjuk darinya yaitu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para ya khulafat yaitu para sahabat setelahnya itu sebagaimana dia mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa man istansara biha fahuwal mansur dan barang siapa yang menolong sunnahnya maka dia adalah orang yang tertolong. Wa man tarakaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkannya dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dirinya di dalam penyelewengannya dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Wahada misdaku qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin Dan jauhilah dari kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, di dalam ibadah ini. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Ini merupakan para jamaah hadis ya yang menjadi landasan utama, landasan yang agung di antara landasan-landasan agama. Wa hadzal hadis aslun azimun fi usmin usuluddin. Hadis ini merupakan dasar yang paling agung di antara dasar-dasar agama wa huwa syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini ya sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru ya, tanpa ada urusan dari perkara kami maka hal itu tertolak. Di sini di dalam hadis ini para jamaah terkandung tahzir, fa fihi tahzir min ittiba'il umur al-muhdatsa fid din wal ibadah. Hadis ini merupakan peringatan ya, peringatan keras ya untuk mengikuti perkara-perkara yang baru di dalam agama dan ibadah. Perkara yang keras agar kita tidak mengikuti hal hal itu yaitu perkara yang baru di dalam agama dan di dalam ibadah. Wal muradu bil bid'ah. Adapun murad yaitu adapun maksud dengan bid'ah adalah ma uhditsa mimma laisa lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi. Apa saja perkara-perkara yang ada, yang baru, yang tidak ada dasarnya dari syariat ini yang menunjukkan akan hal itu. Wa amma ma kana lahu aslun, adapun ya eh, eh, perkara yang memiliki asal atau landasan di dalam syariat ini dan syariat ini menunjukkan akan dasar tersebut, falaisa bid'atin syar'iyyan. Maka hal itu bukan dinamakan bid'ah secara syarak, bukan dikatakan bid'ah secara secara istilah. Wa in kana yutlaq alaihi bid'ah lughawiyah walaupun hal itu bisa dikatakan sebagai bid'ah secara bahasa. Ini jelas para jamaah. Jadi segala sesuatu yang tidak mempunyai landasan di dalam syariat, ya, ketika sesuatu itu ada dan dilakukan, maka itu adalah bid'ah secara syariat. Adapun jika sesuatu tersebut memiliki dasar di dalam syariat, memiliki dasar di dalam syariat. Meskipun sesuatu tersebut tergolong baru dilakukan, tapi ada dasarnya, ya. Ada dasarnya. Maka hal itu tidak apa? tidak dikatakan bid'ah secara syariah, secara istilah, meskipun dikatakan bid'ah secara lugawiyah, secara bahasa. Fakullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila din wa lam yakun lahu aslun yurja ilaihi huwa dhalalah. Maka setiap apa yang baru atau yang membuat sesuatu baru ya, perkara yang baru. Kemudian dinisbahkan perkara tersebut di masukkan ke dalam agama padahal tidak ada landasan agama yang bisa dijadikan rujukan atas sesuatu yang baru tersebut maka itu merupakan kesesatan wadin bariun minhu maka agama akan berlepas diri dari perkara tersebut sawa'un fi dzalika fi masailil itiqadat wal a'mal wal aqwal baik ya perkara yang baru ya yang diadakan diadakan di dalam agama itu berkenaan dengan masalah-masalah seputar akidah ataupun seputar amalan atau seputar perkataan-perkataan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebutkan dalam bukunya ini tentang ya istilah atau mustalahat yang selama ini diperdebatkan oleh sebagian ulama ya tentang perkataan sebagian apa sebagian salaf berkenaan dengan bid'ah yang baru atau bid'ah yang hasan, bid'ah yang baik. Beliau mengatakan, wa amma ma waqa'a fi kalamis salaf min istihsani ba'd al-bid'ah. Adapun yang terjadi di sebagian kalam salaf, di sebagian perkataan salaf di mana ada sebagian di antara mereka yang mengatakan ada bid'ah yang bagus. Min istihsani ba'd al-bid'ah fa inna madzalika fil bid'ah lughawiyah la syariah Maka kita kembalikan bid'ah perkataan mereka itu ya bid'ah yang bagus itu kepada bid'ah secara bahasa bukan secara istilah atau bukan secara syariah seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang mulia sahabat jalil ya sahabat yang agung ya min khulafa'ir rasyidin di antara sahabat khulafa'ir rasyidin dan kita mengetahui bagaimana manzilah beliau, kedekatan beliau bersama Nabi Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lamma jama'an nas ala qiyami Ramadan, tatkala beliau mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat Ramadan yaitu salat tarawih ala imamil wahid dengan satu imam dalam di di masjid fil masjid. Wa kharaja wa ra'ahu kemudian beliau keluar dan beliau melihat mereka para sahabat sedang melaksanakan sholat dengan satu imam. Qala. Kemudian beliau mengatakan, "Ni'matul bid'atu hadi, Ini adalah bid'ah yang baik. Ini adalah bid'ah yang baik. Bagaimana kita mengatakan bagaimana kita menerjemahkan ya, perkataan beliau radhiyallahu taala anhu Umar bin Khattab, "Ni'mal bid'atu hadi bid'ah yang baik. Apakah kita maknai perkataan beliau itu adalah dengan sengaja beliau membuat satu bid'ah? Tidak mungkin para jamaah. Tidak mungkin beliau seorang sahabat yang mulia, kedudukan beliau yang besar di hadapan di di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umat Islam mengetahui kedudukan beliau? Lantas beliau kemudian membuat bid'ah eh, setelah zaman Nabi SAW? Tidak seperti itu. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau nikmal bid'atu hadhihi ini merupakan bid'ah secara lugawiyah. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir dalam masalah ini wa kana laha fi syar'i. Ya. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan mengumpulkan manusia dalam pelaksanaan sholat raweh dalam dengan satu imam di masjid itu sejatinya punya dasar, punya dasar, punya landasan di dalam syariat. Apa landasannya? Waqad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'atun fil masjid. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ya bersama para ya sahabat berjamaah di masjid yaitu salat salat malam, salat tarawih. Tsumma tarakaha. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan setelah itu, meninggalkan sholat tersebut. Khasyata antu roda ala ummatihi. Beliau takut, ya, beliau khawatir Sholat terawih berjamaah di masjid itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas umatnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala fayajuzu anil qiyam biha sehingga nanti umatnya akan berat melaksanakan ya sholat terawih secara berjamaah diwajibkan di bulan Ramadan. qad amina hadza dan kita mengetahui sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ini telah aman. Artinya apa? Aman gimana? Tidak mungkin akan ada apa? Akan ada wahyu lagi. Tidak mungkin akan ada apa? Ada penetapan hukum baru lagi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal ini sudah aman, ya sudah sudah aman. Ba'da wafatih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah aman. Umar bin Khattab mengetahui tidak mungkin akan diwajibkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ke kepada beliau karena beliau bukan seorang nabi, ya. Sudah terputus wahyu setelah apa? Setelah Nabi SAW wafat. Maka beliau mengetahui akan hal ini tidak mungkin akan diwajibkan lagi, ya. Fa'ahyaha Umar. Maka kemudian Umar menghidupkan kembali sunnah yang dahulu pernah dilakukan oleh Nabi saw. Kemudian ditinggalkan karena beliau khawatir apa? khawatir akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan lagi sunnah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa amma ma kana amran thabitan fil ibadat. Adapun jika perkara ya yang telah tetap di dalam perkara ibadah, fala tajuzu ziyadah fihi, maka tidak boleh kemudian kita menambahkan perkara yang sudah tetap di dalam ibadah. Seperti contohnya fal adzan masalan, adzan. Adzan ini merupakan ibadah. Adzan panggilan sholat, tapi dia adalah ibadah. Ya boko ala kaifiyatihil masyu'ah duna ziyadatin wala nusran. Maka kita tetapkan adzan itu sebagaimana kaifiyahnya, sebagaimana bentuk aslinya, sebagaimana tata cara aslinya ketika Nabi SAW masih hidup seperti itu. Ya. Dimulai dari kalimat takbir Allah Akbar, Allah, Akbar, kemudian syahadat dan sebagainya. Tidak boleh kemudian kita menambah menambahi kalimat selain kalimat tersebut. Ya. Eh, ketika ada kalimat hayya al sola, kemudian hayya al falah, tidak boleh kemudian kita tambahi seperti hayya ala khairil, khairil amal seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Nah ini jelas ini merupakan ke kesesatan karena azan di sini merupakan ibadah ibadah taukif ya harus tetap telah jelas ya tuntunannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal itu tidak boleh kemudian kita roba-roba kembali. Kemudian juga seperti contohnya sholat. Wassalatu tabqa ala kaifiyatihal masyu'ah. Salat sudah tetap ya bentuknya, kaifiahnya, tata caranya, bahkan waktu-waktunya dan sebagainya. Tidak boleh kemudian kita apa? membuat ya syariat baru di dalam masalah salat ya. Subuh dua rakaat tidak boleh kemudian kita tambahi ataupun kita kurangi. Begitu juga duhur, asar, maghrib, isya tidak boleh juga kita menambahi selain dari lima waktu. Seperti ditambahi sholat yang lain enam waktu atau tujuh waktu dan sebagainya. Begitu juga apa? Begitu juga waktu-waktunya sudah ditetapkan di dalam syariat. Maka hal ini tidak boleh kemudian diganggu, diganggu-ganggu lagi. Itu adalah eh, ketetapan dari syariat dan kita harus menetapkannya dan tidak boleh dirubah kembali. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah solat, ya karena solat ini merupakan ibadah ya yang agung dan ketetapannya telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karenanya kita tidak boleh menambah-nambah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan di dalam hadisnya sallu kamar aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat wah wah hadisun sahih ini merupakan hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Seperti contohnya juga al-hajj. Amalan haji ya beko ala kaifiyatihi al masyu'ah maka amalan haji ini tetap ya bagaimana kaifiyahnya tata caranya yang disyariatkan oleh Nabi saw tidak boleh kemudian kita tambah tambahi ibadah haji kalau ibadah haji ditetapkan oleh Nabi saw ada tawaf ada sa'i kemudian ada wukuf di Arafah, ada mabit di Musdalifah, kemudian ada melempar jumroh, ada mabit di Mina, ya. Kemudian ada melempar jumroh tiga dan sebagainya. Tidak boleh kemudian kita menambahi amalan-amalan selain amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang masalah haji ini ketika di haji wada, ketika beberapa waktu menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau mengatakan, "Kudu ani manasikakum." ambillah ya dariku seluruh manasik-manasik kali kalian. Hada wakat faal al-muslimuna asya walam takun fi zaman rasulillahi saw. Begitupun ya, meskipun seperti itu sudah jelas para jamaah syariat ini sudah sempurna, syariat ini sudah istimewa, diturunkan oleh Allah swt melalui Nabi saw. Nabi saw mengucapkannya, Nabi SAW mencontohkannya dengan amalannya. Nabi SAW juga memberikan takdir kepada amalan-amalan para sahabat dan sebagainya. Meskipun seperti itu sudah sempurna, namun kita saksikan para jamaah, ya, wakat fa'alal muslimun asya. Kaum muslimin di akhir-akhir ini, di masa-masa setelah Nabi SAW tiada, ya, mereka melakukan banyak hal. Lam takun zaman Rasulullah SAW. Yang mana hal-hal tersebut tidak pernah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnaha daruriyatun lihifdil Islam wa qad hajazaha wa sakatu anha. Tapi para jamaah ada beberapa hal yang dilakukan oleh kaum muslimin ya yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Tapi hal tersebut merupakan doruriyah, merupakan darurat, merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan untuk menjaga Islam. Waqat ajazuha wasakatu anha ya dan mereka telah membolehkannya dan mereka sukut artinya diam terhadap hal tersebut seperti ya yang dilakukan oleh sahabat ya para sahabat sejak zamannya eh, sahabat Eh, siapa uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala kemudian juga sahabat Umar uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai kepada uh, zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala dalam hal mengumpulkan Al-Qur'an. Kajam Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ummah ala mushafin wahid di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengumpulkan umat ini di atas mushaf yang satu. Khasyatat tafriqil ummah. Dikhawatirkan umat umat ini nanti berbeda berbeda-beda. qad istahsanahu sahabah wa kana dzalika ainul maslahah. Dan para sahabat memandang per, apa yang dilakukan oleh Utsman di sini adalah suatu kebaikan di mana di sini terdapat satu maslahat. Apa maslahatnya? Masalahnya para jamaah yang dirahmati Allah, jika Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, maka dikhawatirkan Quran ini akan hilang. Seiring dengan hilangnya siapa? Seiring dengan hilangnya para sahabat, seiring dengan wafatnya para para sahabat yang mana mereka menghafal Al-Quran di dalam hati-hati mereka dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hal ini terjadi sejak zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala apa? terjadi perang murtadin ya. Ketika itu banyak para sahabat yang meninggal dunia. Maka Abu Bakar Siddiq melihat ini kalau para sahabat meninggal dunia, maka dikhawatirkan nanti Al-Qur'an yang ada di hati-hati mereka akan hilang pula. Ya, karenanya beliau mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada untuk mengumpulkan Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an tersebut sampai bisa terrealisasi dalam satu mushaf ketika zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan itu merupakan maslahat ada maslahat di dalamnya ya Wa mithlu kitabatil hadis an-nabawi asy begitu juga kitabah atau penulisan hadis Nabi ya. Dulu tidak boleh Nabi eh, tidak boleh ya para sahabat menulis ya eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada di antara mereka yang sembunyi-sembunyi menulis ya di kertas-kertas ataupun di batu-batu di waroko-waroko di daun dan sebagainya ya maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat juga ya masalahnya sama dikhawatirkan sunnah ini akan hilang begitu saja ya Karenanya kemudian kita batul hadis ya penulisan hadis An-Nabawi Syarif ya ini dilakukan setelah zaman Nabi saw. Padahal di zaman Nabi tidak pernah di, dilakukan ya dilakukan, eh, dilakukan penulisan penulisan hadis ya. Khasyata dhaya'i bi mauti ahli. Dikhawatirkan hadis tersebut akan hilang ya dengan atau seiring hilangnya orang-orang yang membawa hadis dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan kematian mereka, dengan wafatnya mereka. Wa batu tafsir Al-Quran begitu juga penulisan tafsir Al-Quran, penulisan hadis, ya, wa tahlif ilmu nahwi, ya, yang penulisan ilmu nahu li hifdzil luar Arabia untuk demi menjaga ya keontentikan bahasa Arab, kemurnian bahasa Arab. Kenapa kok harus ya ilmu bahasa ini juga ditulis para jamaah? Nah, waktu itu ya Eh, para para eh, para ulama ketika itu atau orang-orang Arab secara umum ketika itu ketika berbicara bahasa Arab mereka berbicara sembarangan ngawur bicaranya tidak memiliki kaedah-kaedah tertentu karenanya ditulislah kaedah-kaedah ya dalam pembahasan ya bahasa ini dalam rangkaian atau dalam disiplin ilmu yang dikatakan atau yang kita sebut dengan ilmu nahu atau juga ilmu sorof hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keutuhan bahasa Arab, kemurnian bahasa bahasa Arab allati hiya wasilatun li Islam. Yang mana bahasa Arab ini merupakan wasilah untuk memahami Islam. Wa ta'lif ilmu mustalah hadis. Begitu juga ya dengan penulisan ilmu mustalahil hadis ya. Dulu di, di zaman Nabi SAW tidak ada ilmu mustalahil hadis. Adanya setelah zaman Nabi SAW ya. Bahkan jauh dari zaman Nabi SAW ilmu mustalah baru ditulis. Kenapa? Apa efeknya jika tidak ditulis? Nah, tidak jika tidak ditulis ilmu mustalah hadis, kita tidak akan bisa men-screening. Tidak akan bisa memilah mana ini hadis yang benar-benar benar, hadis yang dari Nabi SAW yang disabdakan oleh Nabi SAW atau yang bukan hadis dari Nabi SAW karena yang ditulis ilmu mustalah hadis ya, agar kita mengetahui ya agar kita bisa membedakan antara hadis sahih dengan hadis lain selain itu hadis doif ataupun hadis maudhu ya Fahadihi jaizatun. Dan hal itu semuanya yang dilakukan setelah zaman Nabi SAW dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut ini merupakan amalan yang diperbolehkan. di syariat. Ya. Tidak lain hal ini untuk menjaga syariat. Ya. Menjaga syariat is Islam. Wallahu ta'ala takaffala bihibdi syariatihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji ya di dalam dirinya sendiri untuk menjaga syariatnya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami ya benar-benar telah menurunkan az zikra peringat Al-Qur'an sebagai az zikr wa inna lahu lahafidun dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga bersabda di dalam hadisnya, "Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin huduluhu." Ilmu ini akan dibawa ya di setiap generasi orang-orang yang adil ya yufuna anhu tahrifal gharin di mana orang-orang ini orang-orang yang adil ini akan meniadakan ya penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang melampaui batas wantihalil mubtilin ya dan akan mengkat ya Eh, apa perlakuan orang-orang yang tidak berakal ya wa ta'wilul jahilin dan ya tak dan orang-orang yang adil ini akan apa akan memutuskan takwilnya orang-orang jahilin artinya penafsiran orang-orang yang jah, jahil wa huwa haditsun hasanun bi wa syawahidin hadis ini adalah hadis hasan dengan banyaknya turuk yaitu dengan banyaknya jalan hadisnya dan syawahidnya Kemudian Syekh Abdul Qadir An-Nawud setelah me menceritakan beberapa poin dari akidah manhaj as-salafus Saleh akidah al-sunnah wal jamaah kemudian beliau mengatakan di akhir perkataan ini wahadi hiya aqidatul ra'ilul awal itulah yang kami sebutkan ya, dari pertama sampai poin ini merupakan akidah generasi yang pertama min hadhil ummah wahyal akidah sofia Dan itulah akidah yang murni. Sofa alma al adab semurni air yang jernih, yaitu air yang jernih yang langsung datang dari pegunungan. Al qawiyatu quwwatul jamal arrawati di mana akidah tersebut adalah akidah yang kuat, sekuat gunung ya, ya tegaknya bu, gunung. Al matina matanatul urwatul Busko di mana akidah ini juga akidah yang kuat ya, yang dibangun di atas ya tali yang ku, kuat yaitu agama Islam. Wahyal akidah akidah salimah dan ini merupakan akidah yang salimah, akidah yang selamat. Waktori tariqatul mustaqimah dan jalan yang lurus. Ala nahjil kitab wa sunnah di atas jalannya kitab dan sunnah, di atas metodenya Alkitab dan sunnah wa di salafin ummah wa aimmatihah dan di atas perkataan-perkataan salaful ummah ya Eh, apa para pendahulu umat pendahulu kita dan para pemuka-pemuka umat pendahulu kita. wahyat tariq alladhi ahya qulubul awail min hadhil ummah. Inilah jalan ya, inilah manhaj ataupun jalan yang dihidupkan oleh hati-hati generasi awal kita dahulu, yaitu generasi para salaf dahulu wahya aqidatus salafis saleh dan ia merupakan akidah asalafus salafus saleh wal firqatun najiyah dan firqah yang selamat wa ahlu sunnati wal jamaah dan ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah istilah para jamaah. Ya, boleh kita mengatakan ini akidah asalafus soleh, boleh kita mengatakan akidah firqatun najiyah, boleh juga kita mengatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, wahya akidatul a'immatil arba'ah dan inilah akidah empat imam. Ya, ashabul madhab al-masyhurah ya, para sahabat madhab ya, pemilik madhab yang terkenal eh, al-muttabi'ah al yang diikuti, banyak diikuti oleh para pengikut-pengikut mereka. Wa akidati jumhurul fuqaha wal muhaddisin dan inilah merupakan akidah jumhurul fuqaha yaitu para ahli-ahli fikih ya dan ahli-ahli hadis wal ulama al-amilin dan para ulama wa man ala nahim dan inilah akidah orang-orang yang mengikuti ya yang mengikuti jalan mereka ila yaumina hada wa ila yaumiddin sampai pada hari kita ini sampai pada hari kiamat kel kelak wa inna ma ghayyara man ghayyara min aqwalihim ba'dal mutaakhirin alladziina intasabu ila madahibihim dan sesungguhnya ada di antara ya para mutaakhirin, orang-orang setelahnya yaitu orang-orang yang belakangan ini yang kemudian berusaha untuk merubah perkataan-perkataan mereka kemudian dinisbahkan kepada mereka. Fa'alaina. Karenanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Nawud, fa'alaina. Karena itulah an dabil aqidati sofiyah wajib bagi kita untuk kembali lagi kepada akidah yang murni ila manabiha yaitu yang murni diambil dari sumbernya allati nahala binhal akhyar min salafin as di mana sumbernya tersebut adalah dari para ulama-ulama kita salafus saleh ya, orang-orang yang terbaik dari mereka Fanasbut amma sakatu karenanya juga kita diam terhadap apa yang mereka diam terhadap perkara tersebut. Wa nu'addil ibadah kama atuha dan kita melaksanakan ibadah sebagaimana mereka melaksanakan ibadah. Wa naltazimul kitab wa sun wa naltazimul kitab wa sunnata wa ijma' salafil ummah wa immatiha wal qiyas sahih fil umuril mutajaddidah. Dan kita tetap multazim, kita tetap konsisten terhadap kitab dan sunnah serta ijma ya, konsensus ataupun apa kesepakatan dari salaful ummah dan para imam mereka serta kita kembali kepada kiat dan kiat yang sahih fil umur al tidak di dalam perkara-perkara yang kontemporer atau kepada perkara-perkara yang baru. Artinya bisa kita kembali kepada kias yang benar dalam perkara-perkara yang baru yang sebelumnya tidak ada tapi dengan landasan Alkitab dan Sunnah serta ijma mereka yaitu ijma kaum salaful ummah. Al Imam An Nawawi rahimahullah taala mengatakan di dalam kitab Al Azhar wa'lam dan ketahuilah kata Imam An-Nawawi bahwasanya hal yang benar hal yang dipilih adalah apa yang telah dilakukan atau yang dijalankan oleh as-salaf radhiyallahu anhum ya semoga Allah meridhoi mereka semua wa hadha dan inilah adalah kebenaran inilah agama yang ben benar wala wala Nabi bikatrati rotiman yukhalituhu dan janganlah kalian sekali-kali ya tertipu dengan banyaknya orang-orang yang apa yukhalifuhu yang orang-orang yang melisi mereka menyelisi kaum salaf terdahulu Faqad qala Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ma makna sungguh Abu Ali Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala telah mengatakan di dalam maknanya ilzam turukan huda wala yadurruka qillatus salikin ya wala yadurruka qillatus salikin konsistenlah engkau untuk meniti jalan-jalan jalan-jalan petunjuk dan janganlah ya dan tidak akan membahayakanmu sedikit pun ya qillatus salikin orang-orang yang menitinya meskipun orang-orangnya itu sedikit ya konsistenlah kalian untuk meniti jalan-jalan kebenaran untuk meniti jalan-jalan ya petunjuk dan tidak akan ya merugikanmu dan tidak akan membahayakanmu meskipun yang melakukan jalan tersebut adalah sedih sedikit wa iyyaka wa turuqad dalala wa la tartabi kasratil halikin dan jauhilah dari kalian jalan-jalan apa jalan-jalan kesesatan meskipun jalan-jalan kesesatan itu banyak yang banyak yang melaksanakannya banyak yang melaku, melakukannya Wahada huwa sabilul wahid allati sayasluh baqiyatal ummah dan inilah merupakan jalan satu-satunya di mana dengan jalan ini umat ini akan akan menang. Dengan jalan ini umat ini akan benar ya. Wa sadaqal Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala alimu ahli Madinatil Munawwarah yaqul sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh Al Imam Malik bin Anas yaitu seorang imam dari kota Madinah Al-Munawwarah tatkala beliau mengatakan lai yusliha akhir hadhihi ummah illa bima salahu biha awwaluha tidak akan benar umat ini ya tidak akan sekali-kali umat akhir ini benar kecuali mereka mengadopsi ataupun mereka men, apa, me, mengikuti ataupun mencontoh kebenaran dari umat-umat sebelum sebelumnya. Hada wala ya'dumal khair fi hadil ummah. Maka dengan ini para jamaah tidak akan ya, tidak akan hilang kebaikan ini pada umat ini jika mereka itu benar-benar konsisten untuk mengikuti umat-umat pendahulu mereka. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi hadisihi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya yang sahih ya jadi kebenaran ini tidak akan mati para jemaah meskipun di akhir zaman, meskipun banyak penyelewengan-penyelewengan dan penyisihan Karena Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, لا تزال طائفة من ummati dhahirina الحق لا يدرهم من man ولا wa la hatta ya'ti amrullahi wa Masih saja umat ini sekelompok dari umatku ini akan tetap berada di atas kebenaran akan nampak berada di atas kebenaran. La yadurruh man khazalahum. Tidak sedikit pun membahayakan orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Sampai nanti datang urusan Allah, mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu mereka dalam keadaan konsisten dalam agama ini yang yang benar. qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya nomor hadis 1920. Dan Rasulullah alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya, "Matalul ummati matalul matar, la yadri awwaluhu khairun am akhiruhu." Perumpamaan umatku ini seperti perumpamaan hujan. Kita tidak diketahui, ya, tidak diketahui kebaikannya itu yang di mana, apakah di awalnya atau di akhirnya. Hadis ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini pula ya dengan nomor hadis 2873. Nah, Hada waqad qarrara aqidatu salafis salih jam'un kathiru minal ulama dan begitulah dan inilah ya sungguh akidah salafus saleh telah ditetapkan oleh banyak sekali para ulama minhum Abu Ja'far At-Tahawi ya di antara mereka yang telah menetapkan yang telah membuat tulisan khusus ya tentang takrir akidah Ahlussunnah wal Jamaah penetapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antara mereka adalah seorang ulama bernama Abu Ja'far At-Tahawi ya Abu Ja'far At-Tahawi ini beliau mempunyai satu buku Wasyarah Akidah Tahu Ibnu Abdul Is Al-Hanafi beliau telah mensyarah kitab Ibnu Abil dan Hanafi dalam akidahnya ya yaitu disebutkan dengan akidah at-tahawiyah ahadu talamizi Ibnu Katsir ad-Dimashqi yaitu salah seorang tilmid atau salah seorang murid dari Ibnu Katsir rahimahullah ad-Dimashqi Wasamahu Syarhul Aqidah atau Tahawiyah dan kitabnya ini disebut atau dinamai dengan nama Syarhul Aqidah atau Tahawiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far atau Hawi ya yaitu mensyarah akidahnya siapa Ibnu Abil Iz Al Hanafi. Wa minhum dan diantara mereka juga yang konsisten dengan ya mentak takrir yaitu penetapan akidah asy-Sunnah wal Jamaah yaitu Abdul Hasan Al Ash'ari. Ini perlu dicatat para jamaah. Abul Hasan Al Ashari yang kami sebutkan di sini adalah Abul Hasan Al Ashari di masa-masa akhir beliau sebelum beliau meninggal dunia, bukan masa terdahulu ketika beliau intima dengan apa? Dengan madhab ya Al Maturidiyah atau ya madhab ya Al Kullabiyah. Di sini para jamaah Imam Abul Hasan Al Ashari di dalam dua kitabnya atau kitab yang ter, terkenal di dalam masalah akidah yaitu takrir penetapan akidah al-sunnah wal jamaah dengan judul al-ibana al usuri diana Al-Ibana an Usulid diana Wahiyal Aqidah allati istaqarra 'alaiha akhiran, yaitu kitab akidah yang ditulis oleh beliau akhir sebelum beliau meninggal meninggal dunia dan ini merupakan akidah rujukan. Artinya apa? Beliau telah rujuk kepada ahli, eh, akidah ahlu sunnah wal jamaah yang mana sebelumnya beliau apa? mengikuti akidah apa? Akidah al-kullabiyah atau akidah al-mu'tazilah. Nah, Wa qala qauluna alladzi naqulu bihi dan beliau mengatakan di dalam kitabnya ini qauluna alladzi naqulu bihi perkataan kami yang kami katakan adalah wadiyat wadiyanatun allati nudayyinu biha dan agama yang kami tetapkan di dalam agama ini adalah At-tamassuk bi kitabillahi azza wa jalla yaitu konsisten berpegang teguh dengan kitab Allah azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ruya anis sahabati wat tabi'ina wa aimmatul hadis dan apa saja yang diriwayatkan oleh para sahabat dan para tabi'in serta imam-imam hadis ya wa nahnu bidzalika muqtasimun kita berpegang teguh kepada mereka. Wa bima kana yaqulu bihi Abdullah Ahmad bin Hambal qailun dan kita berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Wa liman kharafa qawluhu munjanibun dan kita menyelisihi atau meninggalkan segala perkataan-perkataan yang menyelisihi mereka. Ini merupakan takrir para jamaah. Ini merupakan penetapan perkataan beliau di dalam bukunya Al-Ibana Nusridiana. Di sini penetapan akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Yaitu sebelum beliau meninggal dunia dalam kitabnya Al-Ibana Nusridiana. Wa minal ladzina katabu fi aqidati salafus saleh dan di antara mereka para ulama yang menulis akidah as-salafus saleh adalah Al-Imam As-Sabuni ya. Al-Imam as sawbuni yaitu Abu Usman Ismail bin Abdurrahman as sawbuni Al-Imam Al-Muhaddis Syekhul Islam. Beliau dijuluki Syekhul Islam yang meninggal dunia pada tahun 449 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Aqidatus Salaf. Wa minhum dan di antara para ulama yang lainnya yang menulis akidah as-salafus saleh yaitu Al-Imam Muwaffaquddin ya, Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali yaitu imam yang terkenal dengan apa? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali ya. Wa huwa Muwaffaquddin Abu Abdullah. Beliau adalah Muwaffaquddin Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Syekhul Islam Al-Faqih Al-Kabir beliau adalah ahli fikih yang besar. Mata sanata beliau meninggal dunia dalam di tahun 620 Hijriah. Al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi Al-Hambali beliau mempunyai kitab yang terkenal dengan judul kitabnya Lum'atul Iqtiqad Al-Hadi ila Syabir Rasad. Kitab ini sudah banyak dikaji di majlis-majlis ilmu dan kemungkinan sudah beberapa kitab ya sudah beberapa nuskah sudah di, diterjemahkan. Wa ghairuhu minal ulama al-ajla jazakumullahu khairan. Maka dengan ini para jamaah nas'alullah ayyahdiyana lil aqidah safiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita akidah yang lurus, akidah yang murni, akidah para salaf terdahulu dan akhlak-akhlak mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar pula kita bisa menghidupkan Islam ini dan dimatikan dalam keadaan Islam di dalam keadaan kita bersyariat atau mengalamatkan syariat yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW.